Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah ini adalah kajian lanjutan kita dari berapa ya? Dua kali atau tiga kali sebelumnya tuh? Tiga kali sebelumnya. Eh, ini kelanjutan kita pembahasan dari yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, eh, apakah masih ada yang ingat kajian minggu lalu bahwa ilmu-ilmu di dalam Islam bisa dikelompokkan menjadi tiga ilmu. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan tiga kelompok ilmu dalam Islam. Gocap, gocap. Yang pertama kelompok ilmu yang kita bilang istilah-istilahnya kafir, murtad, musyrik, munafik sedangkan kelompok ilmu kedua yang bahasanya halal, haram, wajib, sunnah gocap batin masih ingat ya, masih ingat ya, masih ingat ya nah di dalam ilmu syariah dalam ilmu syariah itu ada dua tingkatan juga udah kita bahas dua minggu yang lalu ada namanya tingkatan syariah dan ada namanya tingkatan fikih. Okay. Ada dua tingkatan. Jadi yang namanya halal, wajib, sunnah, mubah, makruh segala macam itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan syariah, ada tingkatan fikih. Ada yang tahu apa bedanya syariah dan fikih? Baca, baca. Yes. Gocap buat ente, gocap. Syariah adalah ketentuan yang ada di Quran dan di hadis. Ente suka, ente nggak suka, dari Tuhan udah kayak begitu. Paham nggak? Paham nggak? Nggak bisa protes, nggak bisa berubah sampai akhir zaman. Tapi fikih, fikih, fikih adalah tafsiran para ulama terhadap syariah, sehingga fikih itu bisa berubah-rubah tergantung zaman, tergantung tempat. Masih ingat cerita? Kalau ente mazhabnya Maliki, mazhab Maliki banyak di Afrika Utara. Dalam mazhab Maliki, rukun solat itu berakhir pada saat salam pertama ke kanan. Mazhab Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi Itu artinya sudah selesai itu, sudah selesai. Dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan rukun salam itu ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mazhab Syafi'i baru selesai salatnya. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Jadi kalau mazhab Malik itu Assalamualaikum warahmatullahi Ini udah selesai salatnya nih. Ente mau terus sedikit. krek krek dan mazhab Malik itu boleh tuh, boleh tuh. Ngerti gak? Ngerti gak? Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya selesai salat itu salamnya ke kanan dan ke kiri. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Selama. Ini urusannya fikih, bukan urusan syariah. Ini urusannya fikih. Jadi kalau ente sholat, kalau di Indonesia mas sholat enak, barengan, bener gak? Ente tunggu imamnya salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Belum ada yang nelok eh, ini kan jamaah kan. Assalamualaikum wabarakatuh. Tergiliran jamaah bareng-bareng kanan, bareng-bareng kiri, bener ya? Tapi cobain deh sholat di Masjidil Haram Cobain sholat di Masjid Nabawi deh. Atau di luar negeri dah. Di Tunisia dah. bener gak? Yang mazhab maliki, waktu Imam Assalamualaikum warahmatullahi satu kali aja, dia udah ikutan ke kanan satu kali. bener gak? Yang syafi'i masih diam kepala, Benar gak? Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kiri, si mazhab maliki ngadep kiri. bener gak? Yang mazhab syafi'i, oh. Ngerti gak ngerti? Wah, oh, ngerti gak ngerti? Paham gak? Paham gak? Paham gak? Ini urusannya fikih. Jadi kalau fikih beda pendapat tenang aja men. Jangan ente ini deh, jangan berantem, jangan nyala-nyalain, jangan ngafir-ngafirin, jangan macam-macam tenang aja dalam fikih tenang, tenang. Fikih men, fikih. Fikih ini jangan dekan di zaman kita men. Di zaman para sahabat kita kan nggak pernah ketemu Rasul bener gak? Ente pernah lihat Rasul gimana caranya salat? Nggak pernah, belum lahir bener ya? Ente cuma tahu hadisnya mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku salat. Emang pernah lihat? Enggak pernah kan? Para sahabat aja nih para sahabat yang ngelihat bisa beda pendapat. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Jangankan kita, men. Sahabat yang hidup barengan Nabi. Yang ngelihat Rasulullah SAW sholat berkali-kali, sehari lima kali, tambah lagi, macam-macam, bertahun-tahun. Yang ngelihat bisa beda pendapat, men. Apalagi kita yang lihat. Jadi beda pendapat urusan fikih jangan berantem. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW waktu lagi berdiri. Sini ada Aisyah. Belah kirinya Aisyah. Ada laki-laki tergopoh-gopoh datang. Ya Rasulullah, apakah aku boleh mencumbu istriku di siang hari bulan Ramadan? Haram kata Rasulullah, nggak boleh. Orang-orang lain yang hadir di sekitar itu langsung meriwayatkan hadis. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bagi laki-laki tidak boleh mencembu istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jadi dah hadisnya itu sahih apa sahih? Sahih, benar enggak? Enggak berapa lama kemudian datang dengan langkah yang berat seorang tua renta. Nanya lagi sama Rasul, ya Rasul, bolehkah aku bercumbu dengan istriku siang hari bulan Ramadan? Nah, Rasul melihat si kakek tua ini bilang, eh, boleh, boleh, boleh, boleh. Maka tersebarlah hadis yang kedua. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, boleh bercumbu siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, benar tak? Nah, coba bayangin, kalau ente ilmunya terbatas pada bacain satu hadis. Kalau ente ilmunya terbatas pada bacain satu ayat, benar tak? Ada dua hadis, satu bilang begini, satu begini, ah, ente pening. Kalau nggak dapat ilmunya, benar tak? Aisyah yang dari tadi berdiri sini nanya, ya Rasul, ente kumaha? Hari yang pertama mah boleh, boleh. Hari yang kedua boleh, kumaha itu ya Rasul? betul ya? Maka Rasul mengatakan, Aisyah yang pertama ini laki-laki muda, gasnya masih kenceng, remnya bisa blong, haram. Yang kedua mah udah kakek-kakek, aduh. Udah kagak ada gasnya, bener gak? <laughs> Ngerti gak? Jadi dalam ilmu hadis itu ada ilmunya sendiri alam ilmunya sendiri untuk mencapai pada yang kita sebut tadi fikih. Bagaimana cara ulama menafsirkan. Rasulullah SAW makan sama-sama rame-rame, makan ontak rame-rame. Eh, di, di, di, di selasar masjid, selasar masjid. Eh tahu-tahu ada yang kentut, bau banget kan kentutnya, wow, oh, oh, udah bau. Jadi orang eh siapa yang kentut, siapa yang kentut, gitu, seorang gitu kan. Gak ada yang ngaku, bener gak? Siapa yang mau ngaku lagi bener gak? Ya udah biarin nggak aku kita tungguin aja ntar kalau sholat siang wudhu berarti jangan kentut bener gak? Udah, udah ikomat orang masih diem diem diem ya bener <laughs> Apalagi nggak ada mau wudhu. Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan yang tadi makan onta, yuk kita semuanya wudhu. Nah. Hadisnya begitu bunyinya. Apakah berarti setiap kali makan onta harus wudhu? Enggak. Ini caranya Rasul, ahlaknya Rasul supaya orang kagak malu. Benar ya? Daripada malu, yang terima makan ontak, eh, uduk, uduk, uduk. Nah, semuanya makan ontak, termasuk Rasul, Rasul, Rasul, uduk, benar ya? Coba ente bayangin, kalau ente belajarnya cuma ngutip hadis satu, ngutip hadis satu, ngutip ayat satu, ngutip ayat satu. Nggak tahu konteksnya. Mau jadi kacau balau, benar ya? Kacau balau. Jadi ente eh, dalam ilmu fikih, fikih itu ada ilmunya gitu. Hadis itu ada ilmunya jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk dapat satu hadis satu nggak bisa gitu nggak bisa gitu sebenarnya. Oke? Okay? Betul yang disebutkan hadisnya mengatakan baligul ani walau ayah sampaikan dari ayatku walaupun satu ayat kata Rasul. Asal ente cuma nyampein ayatnya boleh. Tapi ente nyampein ayat plus opini ente. Padahal opini ente ente bukanlah orang yang punya kapabilitas untuk menyampaikan opini atas ayat tersebut ngerti gak ngerti gak belum ngerti susah ya ngerti ngerti ya baligul ani walau ayah kalau ente cuma nyampein ayatnya doang boleh boleh siapa juga boleh baligul ani walau ayah yang nggak boleh itu ente udah nyampein ayat nah ayat ini berarti nah gitu eh, ente masukin opini ente you are not in that position gitu loh ilmu ente belum cukup untuk bisa memberikan tafsiran fikih untuk suatu masalah. Paham ya, paham ya? Agak susah dikit ya, nggak apa-apa. Nah, kemarin kita udah ngomong kan ilmu fikih itu ada dua, fikih. Ada yang tahu? Ada dua kelompok ilmu fikih. Fikih tunjuk tangan kalau berani. Gocap buat ini. Fikih ibadah dan muamalah dalam fikih ibadah itu ada hukum asalnya. Hukum asalnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan dalam muamalat, hukum asalnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dua hal yang berbeda. Kalau untuk ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan muamalat al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ada yang tahu artinya? Ini pelajaran dua minggu yang lalu, ya. Ya ente? Apa katanya? Gocap, gocap, gocap, gocap. Hukum asalnya ibadah, ibadah itu semuanya haram. Kecuali yang ada dalilnya. Ngerti gak? Ngerti gak? Hukum ibadah itu semuanya haram. Kecuali yang ada dalilnya. Sedangkan hukum asal muamalat Eh, duitnya ntar ente minta aja sama dia nih panitia yang ngumpulin duit nih. Udah gua kasih dia tadi benar gak tuh tuh ada tuh. Eh. Ente maju aja pelan-pelan biar nggak ketahuan benar ya. <laughs> Sedangkan hukum asal muamalat al aslu fil muamalat al ibahah semuanya boleh kecuali yang ada larangan. Paham nggak? Paham nggak? Sehingga yang bagian geng bid'ah bid'ah itu itu adalah kalau ngomongin ibadah. Ngerti gak? Ngerti gak? Untuk muamalat ini ada bid'ah. Takut apa ente sama bid'ah di muamalat? Enggak ada bid'ah di muamalat, men. Bid'ah itu urusannya di ibadah. Pertanyaan. Kalau ente sholat jamaah kayak barusan, sholat ibadah atau muamalat? Imamnya pakai mic. Ayo, ayo, ayo, ayo. Hah? Mic-nya muamalat, ngerti gak? Naik haji ibadah apa muamalat? naik pesawat terbangnya ke muamalat. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ibadah itu selalu ada rukunnya. Perbedaan ibadah dengan muamalat, kalau di ibadah itu pasti rukun nomor satunya niat. Ngerti gak? Ngerti gak? Ibadah itu nomor satu rukunnya pasti niat. Kalau nggak niat semuanya bubar. Ente wudhu nggak pakai niat, bukan wudhu, namanya cuci muka, benar nggak? Ente mandi wajib lupa niat. Namanya bukan mandi wajib, men. Mandi biasa, ulang lagi. Eh, eh, apa namanya? Hadas belum hilang. Ngerti gak? Ngerti, ngerti ya? Ngerti gak? Ente eh, sa'i, nggak pakai ibadah, nggak pakai niat. Bukan sa'i namanya. Ente jogging, ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi ibadah yang membedakan ibadah dengan muamalat, yang membedakan ibadah dengan muamalat, ibadah itu rukun nomor satunya pasti niat, pasti niat nggak ada niat tidak sah ibadahnya Faham nggak Faham nggak Faham gak? sedangkan muamalat ibadah itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan ngerti gak niat eh, apa namanya sorry sorry sorry sedangkan muamalat niat itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan ngerti gak misalnya nanti jual beli jual beli. Niatnya jual beli ente kurang ngerti kali ya, yang gampangan kali. Uh, <laughs> ente ente model-model kayak siapa ya? Model-model kayak dia nih ganteng ini modelnya bener ya? Ganteng muda kaya, ya bener ya? Eh salah salah. Ganteng muda miskin, ah gitu aja bener. Kan? Ganteng muda miskin, oke? Okay? Ada janda tua janda tua sebatang kara men udah sakit-sakitan kanker stadium 4 udah kagak bisa apa-apa dah nggak ada anak bini eh nggak ada anak bini nggak ada keturunan sebatang kara tapi janda kaya ini kaya raya bener gak? oke oke kalau itu hitungan kita mah bentar lagi paling nunggu-nunggu malaikat dah kalau udah siap tugas di tempat lain paling datang malaikat bener kayak gitu lah Nah, si laki-laki muda ganteng miskin ini kawin si janda tua kanker stadium 4 tapi kaya raya. Pernikahannya sah apa kagak? Sah. Ilmu muamalat, men. Ilmu muamalat. Bahwa niatnya itu mau ngambil harta warisan nggak dihitung dalam muamalat. Perbuatannya tetap sah. Soal niat itu soal bagaimana Allah menilai perbuatannya di mata Allah. Ngerti gak? Ngerti gak? Faham gak? Faham gak? Innamal amalu binnya walikul imri'im manawa. Benar gak? Man kana hijratuhu lillahi wa rasulih Barang siapa sungguhnya per, eh, innamal amalu binnya tiap-tiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Okay. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang diniatinya. Dan barang siapa yang hijrah ia itu karena dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka dia dapatkan apa yang diniatinya. Ngerti gak? Jadi nikahnya tetap sah. Faham gak? Faham gak? Faham gak? Nikahnya tetap sah. Bahwa dia nikah niatnya itu bahwa dia hijrah itu niatnya supaya bisa kawin sama tu perempuan karena tu perempuan ikutan hijrah sama Rasul itu nggak membuat pernikahannya nggak sah. Ngerti kan ngerti? Bahwa amalannya itu dinilai Allah dari niatnya iya. Ngerti ya? Paham ya? Paham ya? Mulai ngerti gak? Mulai ngerti gak? Ngerti ya? Ada susah ya? Ngerti ya? Ngerti? Ya? Oke. Ini susah sebetulnya pelajaran susah ini. Apalagi kalau ini rame-rame gini biasanya orang pada ngantuk enggak. Yang terakhir nih, yang terakhir ya. Jadi bedanya ibadah sama muamalat ya minggu depan gue tanya lagi, eh minggu depan masih ada gak sih? Nggak deh. Seandainya masih ada ya. Ntar gue tanya nih, gue capek nih urusannya nih. Bedanya muamalah sama ibadah. Kalau ibadah itu pasti rukun pertamanya adalah niat. Di dalam ibadah niat itu menentukan sah tidaknya perbuatan. Sedangkan di dalam muamalah niat tidak tidak mempengaruhi sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Perbuatannya tetap sah. Bahwa pahalanya terserah Allah. Tergantung niatnya, ngerti gak? Ngerti gak? Masih ngerti ya? Masih ngerti ya? Salam ya, salam ya. Mantap. Itu sebabnya di dalam urusan ibadah yang dinilai oleh Allah itu adalah kemurnian niat. Dalam ibadah nih, yang dinilai Allah itu. Seberapa mau kita memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu punya seekor onta yang kalau mobil mah sekarang BMW seri 7 lah kira-kira gitu benar ya atau Mercedes seri S lah satu ontanya Sayyidina Umar itu bisa beli onta biasa 30 biji benar gak? Gelo nih jadi ya, satu mobil seri S bisa beli 30 senia dah kira-kira gitu benar gak? kalau ente ini kan benar enggak? kalau ente belum tahu seri S ya apa boleh buat benar gak? <laughs> benar ya benar ya. kemudian Sayyidina Umar bin Khattab waktu idul kurban idul adha datangnya Rasulullah ya Rasulullah mana yang lebih baik? Apakah aku korbankan ontaku ini yang mahal itu atau aku jual kemudian aku korbankan 30 onta yang bisa aku beli karena menjual onta ini? Apa jawaban Rasul kira-kira? Eh 30 apa 10 aneh lupa eh. Ntar kita cek lagi dah uh, ininya hadisnya. Apa jawaban Rasul? Ada yang tahu? Pertanyaan baru cepet. Ada yang tahu apa jawaban Rasul? Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Aku potong ontaku yang aku sayangi ini atau aku jual dia sehingga aku bisa memberi 10 onta lain dan aku korbankan semuanya sehingga lebih banyak daging yang tersedia untuk lebih banyak orang. Apa jawaban Rasul? Hah? Potong yang mana? Cepet potong ente dekat aja nggak mau ngambil apa kata Rasulullah SAW potong onta yang paling engkau cintai itu karena yang dinilai oleh Allah la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yang dinilai Allah nggak sampai padaku kata Allah dagingnya nggak sampai padaku kata Allah darahnya bulunya nggak nyampe yang nyampe kepadaku adalah takwamu Potong yang lu sukain, yang lu cintai. Ngerti gak? Ini urusannya ibadah men, bab ibadah. Bener gak bab ibadah? Ah, kalau muamalat lain babnya. Kalau muamalat kita lihat maslahatnya. Paham gak, Paham gak, Paham gak. Mulai ngerti gak, Mulai ngerti gak? Belum ya? Agak susah dikit ya. Kalau ibadah, udah jalanin aja dah the best that you have, give it to Allah. Gitu. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan apanya, bukan apa, bukan. Ente masukin duit sini, kencelengan banyak duitnya. Tapi ente buat pamer kagak dihitung sama Allah, bener gak? Ada orang nih duitnya pas-pasan tinggal cepet cepeknya di nih, tapi dia bilang, "Ya Allah, cah, nggak ada yang tahu." Wah, mantep kata Allah, bener gak? Bener gak? Oh, yang bagian begini-begini masa, ha, itu maka kagak dihitung lah, bener gak? Mau dilihatin orang rame-rame bener gak? Coba diam-diam kalau berani bener gak? Tapi untuk urusan muamalah, kalau ini mah cuma biar ente kagak ngantuk bener gak? Ente datang sini lihatnya udah bagus bener gak mau dapat ilmu, tapi ente tidur bener gak? Kan kita jadi bener gak? Eh, doanya mah sama, tapi yang satu kan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma yang belakang Allah bismika Allah mahya <laughs> Doa apa bareng doa udah, ya Tapi doanya jenisnya beda. Kalau mau amalat kita lihat maslahatnya. Kalau mau amalat kita lihat maslahatnya. Oke. Okay? Nah, pengantar buat bab berikutnya, 5 menit terakhir. Oleh karena itu, karena muamalat ini kita lihat maslahatnya. kita lihat maslahatnya. Muamalat ini kita lihat maslahatnya. Karena muamalat itu kita lihat maslahatnya, maka dalam praktek prakteknya hidup itu tidaklah hitam putih benar apa kagak eh? hidup itu enggak halal haram ternyata itu apa tuh dalam kenyataan hidup itu bukan bukan hitam putih bukan surga neraka dalam hidup itu, di dalam kehidupan kita belum ada surga neraka, men. Jadi kita nggak bisa dalam hidup itu hitam putih. Gitu. Kami, kalian. Ini geng halal, geng haram. Enggak begitu. Ternyata dalam hidup itu tidak begitu. Dalam hidup itu ternyata nggak begitu. Ente sealim apa juga kek, mau jenggot kayak apa kek, mau jedat hitam, mau celana cingkrang, mau tiap hari ceramah kayak begini nih, nggak peduli. Allah bilang ente semua pendosa. Kulu Bani Adam khata. Semua anak cucu Adam pendosa. Kita semua satu geng men. Geng pendosa benar. Dan yang paling baik dari pendosa ini adalah yang paling cepat tobatnya. Bohong kalau ente itu ngomong gak pernah dosa tuh bohong, please deh. Ngeliat sorga juga belum, nyium sorga juga belum, bayangin sorga kayak apa ente juga nggak kelevelan, bener gak? Nabi Adam udah tinggal di sorga men, masih bisa salah. Jadi bohong aja kalau ente nggak pernah salah, bohong men please deh, bohong jangan gitu-gitu amat bener gak? Cari bohong yang lain dah bener gak? Jangan bohong bilang nggak pernah dosa dah bener gak? Eh? Nggak ada rumusnya dah, nggak ada rumusnya. Makanya kalau kita orang-orang tasawuf mengatakan Naiklah engkau tinggi tanpa menjatuhkan Majulah engkau tanpa menyingkirkan Berjadilah engkau benar tanpa menyalahkan orang lain Jadilah engkau baik tanpa menjelek-jelekkan orang lain Kalau orang tasawuf ngomongnya kayak begitu tuh Benar gak? Ntar orang lain bisa aja yang ngeritik Iya lo mau masuk surga sendiri Enggak, kita gak mau masuk surga sendiri Bener gak? Yang surga udah jalannya masing-masing sih gak usah ngurus Bener gak? Jadi udah sampai mana tadi ya? Eh, eh, eh, oke, Oke, karena hidup bukanlah hitam putih. Gua agak stres juga nih waktunya. Karena hidupnya adalah bukan hitam putih, maka dalam hidup, oke, okay, dalam hidup Walaupun kita tadi punya ilmunya al-aslu fil ibadah at-tahrim, al-aslu fil muamalah al-ibahah, maka dalam hidup, dalam hidup kita memerlukan lagi yang namanya kaedah, kaedah fikih. Ngerti gak? Ngerti gak? Hidup nggak nggak lempeng gitu aja enggak enggak enggak. Ente pikir kalau ente udah sholat lima waktu, udah jalanin semua rukun Islam, udah kalau pergi dari kan dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, hidup ente pokoknya ente pikir hidup bakal lempeng gitu? Enggak men, enggak, enggak. Ente kira ente siapa? Para nabi aja yang udah begitu lempeng hidupnya dicoba sama Allah benar nggak? Apalagi ente, eh. Nah, oleh karena itu perlu kaedah kaedah fikih kaidah-kaidah fikih. Uh, udah ada yang punya ini udah pada pernah pernah melahirkan nggak belak? Ibu udah pernah melahirkan nggak? Nah, ada yang punya bini dong, pernah melahirkan dong, benar nggak? Dokter opsinya cewek apa cowok? Cewek. Hah? Eh, Yang cewek cowok ya benar. Bagaimana coba? Kalau dokter opsinya cowok, Hah? emang boleh? Bukan aja ngelihat dia, oh, komplit malah lebih hebat dari ente sebagai suami, bener gak? Kerjaannya lebih dahsyat dari ente. Suami mah gitu cuma begitu doang, bener gak? Kalau dia mah aku lebih komplit. Oh, segala macam, bener gak? Halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Kalau pakai ilmu tadi, ilmu yang minggu kemarin halal apa haram? Pakai ilmu yang kemarin? Haram kalau pakai ilmu yang kemarin. Pakai ilmu yang kemarin tuh, kalau cuma pakai ilmu fikih yang kemarin, haram. Tapi hidup bukan hitam putih. Jadi kita pakai kaedah. Kaedah fikih. Benar gak? Iya, yeah. ini kan dokter bukan isem-isem, kan dia dokter, bukan bukan bukan bukan itu, benar gak? Benar, benar, bukan iseng isem benar gak? Kalau mereka sini mas sini aja, masa mereka sini buka semua dah, benar gak? No, oh, iya, yang sini coba cek dulu kan, kalau gitu benar gak? Kalau gitu, benar, seksual harassment dokternya benar gak? Kan dia cuma ter, profesi dia doang, benar gak? Nah kalau kita pakai ilmu kaedah, nanti kita ajarkan minggu depan beberapa kaedah, maka hal-hal yang seperti ini bisa kita terima. Karena kaedahnya nanti kita minggu depan kita terangin. Uh, yang mala kulluhu la kulluhu ad-daruratu tuhibbul mahzurat banyak kaedah-kaedahnya. sehingga kita dalam menjalani hidup kita ini di satu sisi kita nggak merasa guilty feeling benar gak? kita nggak merasa guilty feeling karena kita merasa oke okay, this is not okay but the situation is somehow we have to do it gitu ngerti gak? Gue tahu ini haram, bener gak? Gue tahu ini gak boleh, tapi situasinya sedemikian rupa nih. Dulu waktu saya baru kawin, namanya juga baru kawin bener gak? Kalau lagi ngejos ngejos ya bener gak? Ilmu kurang, semangat tinggi bener gak? Waktu baru kawin, anak pertama, itu kan dokter obstinnya kan cewek, bener gak? Cewek kan kita bagian pengajian gitu, bener gak? Harum, cewek bener. Nunggu sampai jam 12 malam, 12 malam gak? Yang penting dokternya cewek, bener gak? Tapi giliran untuk USG, USG, karena udah spesifik, si dokter ini kan dia nggak bisa. Dia kirim ke dokter cowok akan USG, karena spesifik. USG-nya bukan yang biasa kayak tiap tiap mereka gitu-gitu, bukan. Ini spesifik gitu. Sehingga dokternya cowok. Saya bilang nggak boleh, nggak bisa. kan? Ini aja, asistennya aja. Dokternya bilang bagaimana? Asistennya kan nggak sekolah sama gue, bener nggak? Nggak nggak levelnya gue. Dokter lu aja yang cewek itu kagak bisa, yang bisa gue kata dia. Oh jangan kalau begitu. Kita bilang, ya terserah kalau jangan. Atau Pak dokter ajarin saya bagaimana caranya. Oh boleh. Pegang, geser, geser kata dia. Ya, bayar, bayar juga dokternya. Hmm, bener ya? Dokternya tanda tangan juga, tapi isinya apa? Isinya saya nggak bisa mereksa, kan dia benar ya? Bayar mah tetap bayar. Ente giroh tinggi, ilmu kurang. Ah, semuanya serba haram. Ah, pening hidup kita, ya, benar ya? Ah, jadi minggu depan insya Allah. Tapi kita jangan jangan tiap hari gini dong. Gue kan ada kerjaan yang lain juga, benar nggak? Kan baru kemarin di sini. Jangan kelewat sering, benar nggak? Jarang-jarang dah. Iya. Kan kita juga. Jadi Bapak jamaah Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan. Kita jadi ada level syariah nih, syariah. Lu suka lu suka lu telan, emang dari Tuhannya kayak begitu bener gak? Tapi ada level yang lebih bawah namanya fikih. Fikih bisa beda-beda. Kalau beda fikih jangan berantem, biarin aja tenang aja. Dari zaman Rasulullah SAW aja juga beda pendapat, bener gak? Udah, jangan rame, bener gak? Tapi di bawah fikih ada lagi yang namanya kaedah, kaedah fikih yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita, merumuskan kita dalam mengambil sikap dalam situasi tertentu. Imam Syafi'i waktu dia tinggal di Irak, dia bilang kagak boleh. Giliran tinggal di Mesir, dia bilang boleh. Nah, ada kaul qadim, kaul jadid. Untuk lebih lengkapnya, tunggu episode berikutnya. Terima kasih banyak. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.